Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Pasal-pasal di dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh imam Ibnu Katsir taala. Kita sudah membaca pada pertemuan terlewat <clears throat> disebutkan oleh Ibnu Katsir taala tentang perang Bir Maunah. Sumur Maunah terjadi di tahun yang keempat di bulan Sofar tahun keempat Hijriah ini kesimpulannya adalah waktu itu Nabi SAW mengirimkan 70 sahabat kemudian mereka semua dibantai oleh orang-orang musyrik 70 orang tersebut dibunuh oleh orang-orang musyrik kemudian Nabi SAW beliau melakukan kunut yang dikenal dikenal dengan kunut nazilah satu bulan ini 30 hari Kemudian disebutkan pasal berikutnya. paslon <clears throat> ya peperangan berikutnya jadi ba'tsu bi mauna yang kemarin ya ini utusan. Ya utusan bi mauna. Dan itu bukan peperangan ya bukan peperangan. <clears throat> Dan disebutkan kemudian ada hubungannya dengan pasal ini ya Faslun Ghuswatu Bani Nadir. Peperangan Bani Nadir. yakni di tahun yang keempat Hijriah <clears throat> bulan Rabiul Awal. Ya bulan Rabiul Awal. Nah tadi kejadiannya kan Sofar. Setelah Sofar bulan Rabiul Awal terjadilah perang Bani Nadir ini. Dan Allah SWT menurunkan ya surat khusus tentang kejadian ini yaitu surat Al-Hasyr Bukan Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu beri nama surat Al-Hasyr itu adalah surat Bani Nadir. Al-Hasyr yakni pengusiran. Bani Nadir diusir. Ya, demikian. Disebutkan oleh para ulama bahwa di situ ada empat suku yang ada di Madinah. Bani Nadir, Bani Kainuqa, Bani Quraidah dan Khaybar orang-orang Khaybar Empat. Empat suku Yahudi yang ada di Madinah. Ya, semuanya dikalahkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan sekarang yang mau diceritakan adalah peperangan Bani Nadir. <clears throat> Qala Rabbana Ta'ala wa nahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karimah. Dan berangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya yang mulia, beliau berangkat sendiri ya tentu saja dengan para sahabatnya ila bani nadir menuju bani nadir liyasta'ina ala hidainika al untuk minta tolong saya mengatakan ini perlu diteliti karena tidak ada sanadnya ulama alam kisah ini Nah itu bukan juga dalam tafsir As-Sa'di bahwa Nabi SAW beliau minta tolong kepada orang-orang Bani Nadir di dalam membayar ala zainika al-qatilaini untuk membayar dia membayar tebusan terhadap dua orang yang terbunuh. Ya itu yang hubungannya dengan uh, kisah sebelumnya. Ya waktu itu ada seorang ya ada sahabat yang dia itu membunuh dua orang musyrik. Dia menganggap untuk membalas apa yang sudah terjadi pada kejadian-kejadian sebelumnya. Akhirnya Nabi SAW beliau menebus ya menebus dua orang yang dibunuh oleh muslim tersebut. Dan disebutkan menurut sebut e, Ibnu Katsir di sini demikian juga Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Demikian juga oleh Syekh Abdul Sa'di di tafsir beliau. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? menuju kampung Bani Nadir ini untuk meminta tolong guna menebus dua orang yang dibunuh oleh sahabat. Kenapa? Lima bainahu wa bainahum minal half karena antara Nabi dan antara mereka Bani Nadir terjadi hal perjanjian. Ya, untuk saling ini pertama-tama ya demikian. Kalau istilah kita ya ini perjanjian bilateral untuk tidak saling menyerang. Ya demikian juga saling melindungi kan demikian. Pertama gitu. Jadi ketika menyerang tempat yang lebih jauh, tempat-tempat yang sudah ada perjanjian tidak mau menyerang. Maka di sini ada perjanjian ya, Hilf atau halaf di sini adalah apa? Perjanjian untuk saling melindungi, saling menolong antara Nabi dengan apa? Bani Nadir Yahudi ini. Maka lalu mereka mengatakan iya, naam. Wajalah Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar wa Ali wa Ta'ibah min ashabihi radhiyallahu Maka Nabi duduk, demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar dan sekelompok dari para sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu tahta jidar lahum di bawah tembok mereka Ya sudah, Nabi menuju tempat mereka Bani Nadir untuk minta tolong menebus dua orang musyrik yang dibunuh. Akhirnya para sahabat ini dan Nabi SAW duduk di bawah tembok mereka. Fajtama'u mereka berkumpul fima bainahum di antara mereka membicarakan dengan orang Bani Nadir ini. Kemudian terjadilah apa pengkhianatan ini. Wa mereka mengatakan orang Yahudi ini mengatakan orang-orang Bani Nadir mengatakan di antara mereka mungkin di balik dinding atau di tempat yang lain Man rajulun yalqa bihadhi roha ala Muhammad fayaqtuluh. Fayaqtulahu. Siapa laki-laki yang mau melemparkan bihadhi roha, yakni eh, bihadhi roha melemparkan batu ini kepada Muhammad untuk bunuhnya. bali dalika Amr bin Jihash. Maka berangkat di situ Amr bin Jihash. La'anahullah. Allah melaknatnya. Ya demikian. Jadi mau Nabi mau apa? Mau dibunuh. Disebutkan dalam tafsir Asadi juga ini mereka berkhianat. Asalnya mau membantu kan demikian, ternyata mau dibunuh Nabi SAW. Ya, wa alam Allah rasulahu kama hamu bihi. Allah SWT mengabari Rasulullah SAW dengan apa yang mereka inginkan dengannya. Jadi ingin membunuh Nabi, Nabi merasa aman. Ternyata mereka membunuh. Ya kan pengkhianatan berarti atau Rasulullah SAW min waktihi min baini ashabi. Maka berdiri Nabi SAW di waktu itu juga di antara sahabat-sahabatnya. Falam yatnahu dunal Madinah. Beliau tidak tinggal selain Madinah, bukan oleh e, di sadul, yang di Zadul Ma'ad lebih jelas yaitu apa? Ibnu Katsir mengatakan e, Ibnu Qayyim mengatakan raji'an ila Madinah. Maka Nabi pun menuju Madinah. Ya, lafaznya jelas dalam sadul Ma'ad. Dan hampir mirip dua orang ini yakni Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir kata menerangkan Maka Nabi pun kembali ke Madinah. Wajah amin wajah man akhbar anahu ra'ahu dakhilan fi khidanil Madinah. Maka datang orang yang mengabarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya anahu sungguhnya dia ra'ahu melihat Nabi SAW alaihi wasallam masuk di temboknya Madinah. Jadi akhirnya mereka pun mendapat kabar bahwa Nabi sudah keluar dan menuju Madinah. Ya demikian. Akhirnya mereka tidak mampu membunuh Nabi karena Nabi dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Faqama Abu Bakar wa man ma'ahu fatabahu maka berdirilah Abu Bakar dan orang bersama dengan beliau dan mengikuti Nabi. Wa akbarahum bima Allah. Maka Nabi mengabari mereka para sahabat dengan apa yang Allah kabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min amrin Yahud Yahud dari perkara Yahudi pengkhianatan mereka. ilah kita kitalihim maka manusia pun berdiri berangkat untuk menyerang mereka Bani Nadir. Berkhianat kan? Ternyata katanya mau bantu, ternyata apa mau bunuh bahkan. Fakharaja maka Nabi keluar wasta malah alal Madinah dan Nabi mengangkat di Madinah Ibna Umi Maktum, Ibnu Umi Maktum. Ya Abdullah bin Umi Maktum untuk apa? Untuk tinggal di Madinah. Nabi akan berangkat langsung dan para sahabatnya menyerang Bani Nadir. Itu di Madinah juga. Bani Nadir itu juga di Madinah. Wadhalika fi Robil Awal demikian itu di Robil Awal. Bahasarahum maka Nabi SAW mengepung mereka sita layalin minhu enam hari enam malam darinya. Wahina idin hurimat khomer dan di waktu itu juga diharamkan khomer. Jadi minuman keras itu diharamkan di di waktu itu. Tidak langsung diharamkan. Di sinilah diharamkan. Kata Takara Ibnu Hazm demikian sebagai Ibnu Hazm walam arahu ligori dan aku tidak melihat yang demikian ini selain Ibnu Hazm. Ya Allah alam ini tidak ada sanatnya Dan ini masyur di kalangan para ahli sirah kejadian ini. Wadasa Abdullah bin Ubay bin Salul wa min al munafikin ila Bani Nadir. Maka ya masuk sembunyi-sembunyi. Abdullah bin Abi, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kepalanya orang munafik. Dan sahabat dia, ya sahabat-sahabat dia dari orang-orang munafikin menuju Bani Nadir. Mengatakan apa? Inna ma'akum nuqatil ma'akum. Kami bersama dengan kalian. Berperang bersama dengan kalian. Wa in ukhrijat ukhrijtum kharajna ma'akum. Kalau kalian dikeluarkan dari negeri kalian, kami akan keluar juga bersama dengan kalian. Bukan dalam surat Al-Hasr itu. Ayatnya alam tara ila ladina nafaku yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanahrujanna ma'akum itu. Ini mereka menjanjikan dengan omongan itu. Kami akan menolong kalian. Ternyata bohong. Tidak ada yang menolong Bani Nadir. Dikhianati. Ya, seperti kejadian sekarang ini ya. Yang kita tidak boleh kemudian apa merasa sedih ya terhadap kejadian di uh, Ukraina dan Rusia. Demikian demikian saya ya. ini mereka saling menghancurkan. sudah biasa aja. Ya, ini satunya merasa akan dibantu ternyata tidak ada. Ya, demikian juga ini orang Bani Nadir waktu itu tertipu dengan ucapan Abdullah bin Ubay. Ia akan menolong, padahal tidak menolong sama sekali. Fakhtara ulaika bihada, maka tertipu mereka itu yakni Bani Nadir, orang Yahudi ini dengan ucapan ini, dengan Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Fatahasanu fi atamim, mereka pun membuat benteng di benteng-benteng mereka berlindung di benteng-benteng mereka. Wah, sudah siap. Pak Amaro, sallallahu alaihi wasallam ini maka Nabi merintahkan untuk dipotong korma-korma mereka wa ikhraqaha ya wa ikhraqiha dan dibakar, Dipotong dan dibakar. Fasalu Rasulullah maka akhirnya apa mereka mereka orang-orang Yahudi Bani Nadir ini meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir mereka saja. Mereka minta ini kami keluar saja terusir. Ya subhanahu itu dalam surat Al-Hasr, sabaha lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa huwal hakim. Huwa alladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Allah yang Allah lah yang mengeluarkan orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Keluar mereka terusir. Ini mereka akhirnya meminta setelah dikepung 6 hari dan dibakar kurma mereka dipotong meminta kepada Nabi SAW untuk mereka keluar untuk mereka diusir saja Oh, Wayuhqana dimahum tetapi apa? Mereka tidak dibunuh. Keluar saja. Ala anna lahum ma hamalat ibiluhum. Untuk mereka apa yang bisa dibawa oleh unta-unta mereka? Bisa dibawa oleh unta saja yang dibawa. Rumah tidak bisa dibawa dan yang lainnya. Goyro silah kecuali senjata. Senjata tidak boleh dibawa. Fajar bahum ila dalik maka Nabi pun menjawabnya. Nabi mengizinkan untuk mereka yang demikian itu. Sudah kalian pergi dari tempat ini. Karena asalnya tadi apa? Pengkhianatan mereka itu. Mereka berkhianat. Fatahamala akabiruhum maka membawa pimpinan-pimpinan mereka itu pergi. Kahuyai bin Akhtab, Huyai bin Akhtab, wasallam bin Abi Hukaik, demikian juga Salam bin Abi Hukaik, bi ahlihim dengan keluarga mereka, wa amwalihim dan harta-harta mereka yang bisa dibawa ila Khaybar menuju Khaybar Fadana telahum mereka mendekati kelompoknya itu orang Yahudi juga orang Khaybar nanti juga dihancurkan di tahun yang ketujuh di, di situ masuk Islam Abu Hurairah tahun yang ketujuh bulan Muharram Khaybar Wadabat ta'ibatun minum ila Syam sebagian kelompok mereka pergi ke Syam Walam yusrim minum ila rajulan tidak masuk Islam dari mereka dari suku Bani Nadir ini kecuali dua orang saja Wahuma keduanya adalah Abu Sa'ad bin Wahab Abu Sa'ad bin Wahab Wayamin bin Umair bin Ka'ab dan Yamin bin Umar ini. Wagana kau jala liman liman tala ibna amihi. Yamin ini sudah menjadikan untuk orang yang mampu membunuh ibna amihi anak pamannya. Siapa itu? Amr bin Jihash tadi yang yang apa? Yang ingin melemparkan batu kepada Nabi supaya mati. Kan demikian. La'anahullah ini. Cuklan hadiah. Ya, dia memberikan siapa yang mampu untuk membunuh Amr bin Jihas ini dapat hadiah. Ju'lan. Ya, lima karena qad hamma bihi al fathi bi Rasulillah. Karena apa? Karena dia ini sudah berkeinginan untuk menyerang Nabi, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan apa? Dengan melempar batu tadi. Fa'araza amwalahuma maka akhirnya kedua harta kedua orang ini yang masuk Islam ini tadi ya disinggi, disisihkan. Ya di yang dihitung, ya ini disisihkan, jangan diganggu karena masuk Islam, kan demikian. Walaupun sudah apa sudah mereka terusir, tapi masuk Islam terjaga. Sebenarnya kalau masuk Islam kan amanan itu. Tapi namanya orang kafir, orang kafir. Ya bersikeras. Sebenarnya maksud jihad itu adalah supaya mereka masuk Islam ya. Namanya orang kafir tetap sabar dalam kekafiran mereka. Wa sama Rasulullah SAW amwa amwa al bagin dan Nabi SAW beliau membagi harta-harta yang masih tersisa bainal muhajirin al awalin khasah untuk orang-orang muhajirin yang pertama saja khusus. Sungguh Imam Abu Dawud hadisnya sahih. Ya, dan itu memang Nabi yang mengaturnya dari fai harta-harta fai ya illa kecuali anahu atau Abu Dujana kecuali ya selain dari Nabi memberikan juga kepada Abu Dujana Wasal bin Hunayb al Ansori ya ini ya jadi diberikan kepada orang-orang muhajirin dan dua orang ansor kenapa li fakrihima karena keduanya salat fakir itu, tapi secara asal diberikan pada orang-orang muhajirin tadi. Demikian juga Nabi mengambilnya untuk apa? Untuk yani e, simpanan makanan beliau demikian. Waqad amwaluhum Allah dan adalah harta mereka orang Bani Nadir dari apa yang Allah berikan faik yakni yakni mendapat harta tanpa peperangan. Kalau dengan peperangan namanya gonimah. Kalau yang mengambil harta gonimah berarti dua per pahala akhirat sudah diambil, tinggal sepertiga saja. Dan Allah Swt. ya, ini harta mereka dari faid yang Allah berikan ala Rasul kepada rasulnya falam yujif al muslimun bi khail walarika. Yani tanpa yujif disebutkan <coughs> ini tanpa susah payah dengan peperangan. Kaum muslimin tanpa mereka menggerakkan kuda mereka walarikab dan kendaraan mereka. Wa fi hadil dan di peperangan ini anzalallah Subhanah, Allah turunkan ya surat al-hasyr surat hasyr wa kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yusammiha beri nama surat ini surat al-hasyr itu surat Bani Nadir surat Bani Nadir ya itu ini peperangan Bani Nadir tidak terjadi peperangan mereka kemudian terusir lari dan hartanya tadi dibagi oleh Nabi SAW ya sampai di sini Bueno, con la medicación de la en